Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani taala. Masih di kitab Al-Haid kitab yang terakhir. Ya bab Al-Haid bab ke-10 bab yang terakhir di kitab Mutahharah. Sebutkan pada pertemuan terakhir lewat <clears throat> tentang ciri-ciri darah haid, demikian juga darah istihadah. <clears throat> Kemudian juga disebutkan ya tidak dianggap kudroh demikian juga sufrah ya, setelah suci itu sedikit pun nah lewat pembahasannya ya jadi kalau dia benar-benar sudah suci kemudian keluar sesuatu tidak dianggap demikian juga disebutkan bahwa orang-orang Yahudi ya dulu tidak mau makan bersama dengan istrinya Nah, demikian. Kemudian Nabi mengatakan perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Ya demikian. Kita ulangi hadis yang ke-6. Ya, dan itu adalah hadis yang ke-131 di Bulu Maram ini. Qala al itu Ibnu Hajar rahimahullah taala wa Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sebagai Imam Muslim. Anal Yahud, Sungguhnya orang-orang Yahudi kanat idza Sungguhnya orang Yahudi apabila haid al-mar'ah fihim perempuan yang ada di kalangan mereka, istri, ya demikian juga mungkin anak perempuannya atau semisalnya lam yu'akilu lam yuakiluha tidak mengajak makan bersamanya. Ini memisahkan diri, perempuan ini suruh memisahkan diri, tidak makan bersama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan isna'u kulla syai' ila nikah. Berbuatlah kalian segala sesuatu wahai ini suami ila nikah kecuali nikah kecuali mendatangi istri raw muslim semua lima muslim ya, kecuali menjimai maka di sini <clears throat> ada beberapa permasalahan dari sini jelas dohir bahwa ketika perempuan dalam badan ya haid tidak didatangi tetapi boleh untuk makan bersama demikian juga mungkin ya persentuhan demikian juga yang lainnya Disebutkan di sini beberapa permasalahan mendatangi perempuan yang haid ya. Sekali Imam Nawawi rahimahullah taala mana anna mubasyara haid aksam. Ketahuilah mendatangi orang yang haid ada beberapa macam. dua yang pertama ayyubasyiraha bil jima' fil farj. Mendatanginya dengan jima di kemaluannya. Fahada haram. Ini haram ijma' kaum muslimin. Selesai. Ya demikian. Kemudian jenis yang kedua al musani al-mubasyarah bima fok surah wa tadarukbah. Sebagai mana ini secara suami Muslim. Ini mendatangi mendatangi istrinya itu di atas surah ya di atasnya pusar dan di bawah rukbah yaitu lutut ya demikian maka seperti ini ya adalah tidak mengapa Itifak para ulama jelas ya al-qismu asalis kemudian jenis yang ketiga al-mubasyarah bima bina surah Warukbah ya mendatangi ya antara pusar dan lutut. Ya. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. <clears throat> ya, demikian. Jadi perselisihan kesimpulannya permasalahan ini. Jadi kalau itu kan berarti apa? Termasuk dalam hadis tadi. Larangan untuk mendatangi istri. Ketika dalam dalam keadaan haid. Kesimpulannya adalah apa? Apabila takut dirinya untuk jatuh kepada sesuatu yang haram, ya maka jangan dilakukan. Ya sudah, ya demikian itu kesimpulannya. Ya sebelum hadis tadi sinaulah syai' ila nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Ya. kalau mungkin merasa mampu dan sebagainya, walaupun sesuatu yang membahayakan, ya tetap walau alam ya ya untuk meninggalkan lebih bagus. Ini kesimpulannya untuk berhati-hati. Kalau takut terjatuh pada sesuatu yang haram, maka itu adalah makruh yang demikian ini. Ya demikian. Adapun yang pertama tadi jelas ya kalau kemudian menjimai ketika haid maka itu adalah haram. Hmm. Kemudian apabila dia selesai dari haid, kapan dia boleh mendatangi istrinya laki-laki ini? Ya, ada pendapat mengatakan ya, ini tanpa dia mandi boleh datang. Tapi ini adalah salah. Batal pendapat seperti ini ya ini semoga pendapat Ibnu Hazm ya yang mempunyai ya kadang pendapatnya itu adalah apa e, jumut ya demikian jadi di sini adalah batil yang benar adalah dia hendaknya untuk mandi setelah benar-benar dia selesai haid haidnya maka kemudian dia mandi dalilnya jelas dalam Al-Qur'an ya wala taqrabuhunna hatta yadhurna wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu Amarkumullah surat Al-Baqarah. Jangan kalian mendatangi perempuan-perempuan tersebut, istri-istri kalian sampai mereka ini suci. Apabila mereka suci, datangilah mereka dari sisi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian. Ya, sebagai menurut Damar wa taala syarata li ibahatil waqt. Maka disyaratkan, maka disyaratkan mensyaratkan Allah Subhanahu wa taala untuk boleh mendatangi itu dengan dua syarat, ingkita udam Selesainya darah balik iktisal dan mandi. Sudah itu. Ya demikian. <clears throat> Sebagai pendapat pendapat tadi seperti ya Ibn Hazm dan yang lainnya, tapi ini adalah pendapat yang batin. <clears throat> Lalu bagaimana hukum mendatangi perempuan yang mustahadoh? Ini haid ya, jelas haram. Kalau mustahadoh bagaimana? Sudah lewat pembahasannya beda antara haid dan mustahar toh, telah lewat. Maka yang benar adalah boleh jelas itu disebutkan jumhur ulama. Ya demikian. Ada pendapat tidak boleh menusirin Syabi dan sebagainya tapi itu adalah batil. Ya. Karena beda antara haid demikian juga istihadah. Ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an wa Saluna kanil mahid, mereka bertanya tentang haid jelas. Kulhu adat ada wa tasunun mahid. Katakan Muhammad dia adalah kotoran ada ya Pak nisa maka jauhilah perempuan-perempuan hilmahid ketika dia haid. Jelas haid, bukan istihadah. Berikutnya <clears throat> hadis yang ketujuh. Bagaimana kalau mendatangi ternyata dia ya istrinya ketika haid? Hukumannya ya apa ini? Ya, yang semoga. tadi saya ketujuh sebelumnya dulu. Ya, ini tentang apa perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ketujuh dan itu hadis yang ke-122 buku, buku ini. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis mutawun alai. Kalau <clears throat> beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam murni memerintahkan aku. Ya demikian. Ya ini untuk kemudian Nabi mendatangi ya Aisyah radhiyallahu anha. Fa'taziru maka aku pakai izar. Izar itu kalau kita ya seperti sarung. Ya kalau orang Jawa itu jari semisal itu. <clears throat> ya. Fayubashiruni maka Nabi pun mendatangi aku disebutkan ayat oleh kalimat imam as Rasulullah taala yubashir yulsiku basharatahu basharati menyentuhkan kulit beliau kepada kulitku fi madunal izar yang dia itu di bawah izar atau sarung. Ya demikian. Maka beliau mendatangiku wa ana haid. Ya, bergaul denganku dan aku dalam badan haid. Ya maksudnya adalah apa? Dengan memakai izar tadi sarung. Untuk menarik hadis kepada muslim. Ya, di sini jelas ya dalam permasalahan ini ya tidak boleh untuk kemudian mendatangi dalam badan eh, haid dalam badan melakukan jimat. Kemudian berikutnya tentang hukuman orang yang dia itu mendatangi istrinya dalam badan haid. Hadis ini doaif ya. Dipersilahkan para ulama memang. Tapi kesemuanya adalah doaif. Hadis yang ke-8. Wa bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. <clears throat> Hadisnya doaif disebutkan karena itu adalah mauquf. Ya, ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan itu mauquf, Imam Daruqutni, Imam Bayhaqi, ya demikian juga yang lainnya. Ya bahkan Syu'bah sendiri yang meriwayatkan di sini di antara rawi dia mengatakan dulu aku merofakannya, ini dulu aku menyampaikannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala waqala kuntu majnunan fasukahtu. Ya, dulu aku mensahihkannya. Ya, dulu aku dulu aku majnun apa? Gila, dulu aku gila sehingga aku mensahihkannya. Nah, kemudian beliau mengetahui itu adalah dhaif. Ya demikian. Ini ya, sampai dengan para ulama. Dulu aku pernah mensahihkan dan aku dulu gila, maksudnya dalam badan mungkin tidak mengetahui itu semisal itu. Kesimpulan di sini adalah dhaif. Para ulama sudah mengatakan itu adalah mauquf. Dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi yati imratahu tentang seseorang yang mendatangi istrinya menggawirinya, menjimainya wa haid dalam keadaan istrinya itu haid, haid. Qala maka Nabi sallallahu alaihi beliau mengatakan, "Ya tasaddaq bi dinar." Dan dia bersedekah dengan satu dinar. Satu dinar sering kita sebutkan itu sekitar satu juta. Karena satu dinar untuk membeli kambing. Ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au bi nisfi dinar atau separuh dinar. 5 dirham 500 ribu. Ya demikian. Rawal Khamsah meriwayatkannya yang lima. Abu Dawud, Tirmizi, Majah, Nasai, Demikian juga Imam Ahmad. Wa sahahu al-Hakim, Hakim mensahihkannya. Wa Ibnu dan Ibn Khotan juga mensahihkan. Wa raja'a ghairuhuma waqfahu dan merojihkan ya selain dari keduanya ini itu adalah maufuf mauqufnya dan itu adalah yang sahih. Ya, jadi bagaimana seseorang yang mendatangi istrinya dalam badan haid menjimainya? Semoga Imam Nawawi rahimahullah secara sahih Muslim Wa in Apabila mendatanginya yakni haid dan sengaja aliman bil haid mengetahui sedang haid Buat tahrim tahu itu haram Muhtaron memilih dengan, dengan sengaja tidak dipaksa faqad irtaqaba maksiyah kabirah telah melakukan dosa yang besar. Ya demikian jelas. Kemudian wa fi wujubil kafarah dalam permasalahan apakah wajib kafarah membayar denda kaulan ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Hadis yang tadi dhaif kesimpulannya apa? Suku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Ya tajibu wali taubah, wajib bagi dia itu taubah. Apa adapun kafarah di sini yang benar adalah apa? Tidak ada kafarah. Pola alam demikian. Menawi sendiri mengatakan fasawab alla kafarah. Ya, benar ya tidak ada kafarah. Belum beliau sendiri juga mengatakan hadis tadi itu adalah dhaif. Nah, demikian. Secara ittifaq para kufar ulama. Ya, soal demikian di sini 我那个什两流量的从。